بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا من يومته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الحاضرين رحمكم الله Bapak Ibu sedang salat jemaah zuhur yang berbahagia mudah-mudahan ibadah kita baik salat berjemaah maupun taklim kita diterima oleh Allah bagian dari poin kita untuk mengisi rapor-rapor yang akan kita bawa pulang menuju Allah nanti. Salawat dan salam tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat serta umat yang komited dengan ajarannya. Insya Allah pada siang hari ini sekitar 35 menit, 35 menit ke depan kita akan bincang-bincang tentang wawasan jihad menurut perspektif Islam. Kita ambil referensinya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Zadul Ma'ad jilid 3 ya. Saya sudah coba rangkum ini dalam bentuk resum ya. Barangkali nanti panitia bisa menggandakan silakan nanti. Jihad terkadang banyak interpretasi yang salah ya. Padahal jihad itu sendiri tidak berorientasi kepada teroris seperti yang sekarang digambarkan oleh versi barat yang memang kerja mereka seperti itu memutarbalikkan realita fakta dan sebagainya karena mereka ya pusing melihat semakin ditekan Islam itu semakin menjamur umat mereka masuk Islam ya tapi itulah sunatullah dalam dakwah ini tidak akan pernah sesuatu yang baik itu mulus perjalannya harus menghadapi berbagai rintangan syirah bainal haq wal batil hatta sa'ah pertarungan antara yang baik dengan yang tidak baik itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat semakin siap tegar dan sebaik kita untuk menyampaikan kebenaran ya kemudian kita jangan menganggap akan berjalan mulus tapi di sanalah poin-poin nilai yang Allah akan tambah untuk kita semakin sabar seseorang itu menegakkan kebenaran makin siap yang bersangkutan untuk menyampaikan dan menghadang setiap yang membangkang di sanalah poin-poinnya penting yang istilahnya nilainya semakin tinggi Hadirin rahimakumullah jihad merupakan puncak amal dalam Islam bagi yang melaksanakannya memperoleh kedudukan mulia di dunia dan mendapatkan peringkat tertinggi di surga Rasulullah Muhammad SAW merupakan orang terdepan dalam melaksanakan seluruh bentuk jihad baik dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan pengajaran, dengan dakwah dan sampai angkat senjata di saat musuh melakukan ya ofensif terhadap Islam, terhadap umat Islam, terhadap masyarakat Islam. Artinya kita itu baru angkat senjata manakala kita itu di provokasi, diserang. Jadi bukan kita yang duluin gitu. Detik-detik hidupnya Rasulullah SAW diwakafkan untuk jihad yang mengantarkannya kepada sosok manusia teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sejumlah poin bahasan kita hari ini pertama tentang pengertian jihad, jihad pada permulaan Islam, klasifikasi jihad, syarat jihad, keutamaan keutamaan jihad, kemudian kita coba ambil semacam konklusi pengertian jihad banyak atau kreatif yang diberikan oleh para ulama Salam terutama seperti kita lihat umpamanya Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan bahwa jihad itu adalah mengerahkan segala daya dan kekuatan di jalan Allah dengan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Jadi mengerahkan semua potensi diri dalam rangka ya menegakkan kebenaran sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul gariskan. Mukotil memberi definisi jihad adalah beramal dengan sebenar-benarnya beramal dan beribadah dengan ibadah yang sesungguhnya. Sementara Abdullah bin Al-Mubarak ya mendefinisikan Jihad itu artinya berjuang menundukkan jiwa dan hawa nafsu. Seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya dengan menyerahkan kolbu atau hatinya, lisan dan seluruh anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keseluruhannya adalah untuk Allah dan bersama Allah bukan untuk dirinya dan bersama dirinya. Itu gambaran bagaimana luasnya pengertian jihad itu sendiri. Yang kedua, bagaimana gambaran jihad pada permulaan Islam. Sejak Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul, Allah SWT telah memerintahkan beliau untuk berjihad. Dalam ungkapan Al-Quran, Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. ولا kafirin الكافرين وجاهدهم بها به جهادا كبيرا dan andai kata kami kata Allah menghendaki benar-benarlah kami akan utus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan yaitu rasul maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang benar sini menggambarkan kesiapan kita rasul dan kita sebagai umat Islam sebagai pewaris Rasul berdiskusi adu argumentasi dengan menggunakan Al-Quran sebagai ya hak sebagai suatu yang benar dari Allah nah di sana akan kita lihat nanti siapa sebenarnya yang benar siapa yang sebenarnya yang tidak benar dan sebagainya Surat yang tergolong makiyah ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah swt memerintahkan Rasulnya agar berjihad menghadapi orang-orang kafir dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan keterangan dan penyampaian ayat-ayat Al-Quran. Itu juga berjihad melawan orang-orang munafik dengan menegakkan hujjah dan juga argumentasi. Di sini digambarkan bahwa jihad menghadapi orang munafik lebih berat dibandingkan dengan menghadapi orang-orang kafir. Jihad menghadapi orang munafik merupakan jihad yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, nggak sembarangan orang dari kalangan umat Islam dan para pewaris Rasul. Para pelaku jihad ini adalah orang-orang khusus. Jumlah mereka juga tidak begitu banyak, tapi kedudukannya sangat sangat di sisi tinggi di hadapan Allah. Karena mereka lah yang betul-betul bersungguh-sungguh mendalami Al-Quran, mendalami sejarah, mendalami perjuangan Rasul dan sebagainya bagaimana tipikal orang munafik jika mereka itu berhadapan dengan kebenaran yang datang dari dari Allah. jadi ada upaya dan sungguh-sungguh dari kelompok ini, ya. kelompok pakar sesuai dengan bidang dan sebagainya. Dan di kita ini kadang-kadang susah kita cari. Ya. Kalau di Timur Tengah itu waktu saya di sana banyak karena mereka terus ulama-ulama dengan berbagai keahlian dan sebagainya. Di saat berhadapan dengan orang-orang yang menentang itu mudah mereka patahkan. Para Rasul alaihi wassalam telah tampil menyampaikan kebenaran di hadapan penentang yang sangat keras yang tindakan dan hukumannya sangat ditakuti. Jadi para rasul sangat luar biasa karena berhadapan dengan rezim yang sangat luar biasa ganasnya yang menggunakan hukum riba dan sebagainya. Inilah bagaimana kesiapan Rasul, kesabaran Rasul untuk menegaskan ini loh ajaran Allah yang apa yang anda tantang itu suatu yang sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Nah ini harus kesiapan Rasul dan para Nabi itu ya menyampaikan argumentasi yang logik dan sebagainya. sebagainya. <clears throat> Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena semua item-item jihad itu dilakukan oleh Rasulullah secara maksimal. Ya. Hal itu terjadi karena beliau sadar bahwa mengucapkan kebenaran pada penentang kebenaran merupakan jihad paling utama. Jadi seorang yang siap yang menentang kezaliman, menentang rezim yang tidak benar, diarahkan kepada yang benar dan sebagainya, ya itu merupakan suatu perjuangan yang sangat besar dan tinggi nilai di hadapan Allah. Khabir rahmatullah kita mengarah pada klasifikasi jihad. Jihad itu kalau kita cermati dari tulisan Ibnu Qayyim ini terbagi kepada empat kategori dia. Pertama jihad melawan hawa nafsu, jihad menghadapi setan, jihad memerangi orang kafir dan munafik, dan jihad melawan pelaku kezaliman, kemungkaran, bid'ah. Bagaimana gambaran jihad melawan hawa nafsu ini? Dalam melawan hawa nafsu ada empat jenjang, ada empat kiat yang harus kita miliki untuk melawannya agar dia bisa kita taklukkan. Pertama menundukkannya, artinya menundukkan hawa nafsu dalam rangka mempelajari dan mengambil hidayah dan Islam sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan hidup dunia akhirat. Jadi kita tundukkan dia. Ya. Yang kedua, menundukkannya dalam rangka mengamalkan. Kita dapat hidayah, pahami ajaran Islam itu begini-begini, kemudian ada kesiapan kita untuk mengamalkan hidayah dan Islam itu. Yang ketiga, menundukkannya agar siap mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Di sini menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama dakwah. Dia tidak ingin selamat sendiri, ingin masuk surga sendiri tidak. Dia siap untuk menyampaikan kepada teman sejawat dia belum tahu, tetangganya, koleganya dan sebagainya. Ini loh jalan yang selamat, jalan yang Allah ajarkan untuk kita menuju surganya. Jadi kita jangan ya aman sendiri tidak ya. terutama kepada keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naroh dan seterusnya dan seterusnya itu yang yang ketiga kemudian yang keempat menundukkan hawa nafsu agar para penjuru kebenaran dan hidayah bersabar tegar dan tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan kita di saat menyampaikan kita harus sadar bahwa setiap kebenaran yang kita sampaikan kadang-kadang ditantang duluan. Hmm. Bisa yang menentang itu adalah keluarga kita, anak kita, istri kita, teman dekat kita bisa. Sebelum yang lain kadang-kadang yang dekat lebih duluan menantang kita. Kita harus siap mental sudah. Itu sunatullah seperti itu. Semakin siap kita, semakin sabar kita, semakin terus konsisten konsisten kita menyampaikan kebenaran, di sinilah Allah terus menambah nilai-nilai. Kenapa demikian? Karena Allah itu menilai kita bukan hasil, bukan output. Katakan orang itu baik, bukan. Tapi sampai sejauh mana keseriusan kita, kecapean kita itu dinilai oleh Allah terus-terusan. Jadi kita nggak usah nggak usah khawatir capek ah nggak berhasil lah nggak urusan hasil itu Allah yang ngatur Allah yang yang ngatur hadirin rahimakumullah itu yang pertama yang kedua jihad melawan setan semua kita ini ada setannya ada korinnya ada khanasnya Rasul juga ada korinnya cuma korin yang ada di Rasul itu yang muslim jadi tidak mengarahkan rasul itu kepada yang tidak baik karena dia sudah muslim. Nah, orang ini ada pada kita ini tidak kerjanya mengganggu kita terus. Sampai kita nanti mau mati pun diganggu. saat sakatul maut, setan terus berupaya untuk menggoda kita agar perkataan terakhir yang kita ucapkan di saat meninggalkan dunia ini bukan la ilaha illallah. Apa begitu? Dalam melawan setan minimal ada dua jenjang. Ya. Pertama, jihad melawan beragam keraguan dan pandangan, ya. keliru dan penyimpangan yang merusak iman seorang. Jadi kerjanya untuk memiliki kita ragu, memiliki ya. kita itu goyang, sehingga semacam tidak punya pendapat yang tegas terhadap sesuatu. Padahal itu sudah jelas, umpama dari Al-Quran, dari Sunnah, diupayakan oleh setan, ya jangan deh masih kita ambil pendapat lain dan sebagainya, sebagainya. Kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa setiap pesan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah itu itu adalah hakikat kebenaran. Jangan ada keraguan sedikit pun, sedikit pun pada diri kita. kalau pendapat orang bisa kita ragukan karena namanya pendapat manusia. Kalau wahyu itu sudah mutlak kebenarannya. Ini, ini prinsip pertama. Tapi setan berupaya untuk membuat kita kita ragu. Katakan umpamanya sudah sampai kita usap zakat, katakan umpamanya semacam. Setan mengganggu, wah, pokok coba dia kayasa agar nisab itu masih kurang gitu ya, diatur gitu kan. Masih ada celah-celah lain sehingga seorang yang sudah harus berzakat itu tidak berzakat dia. Ya. Atau ada seorang umpamanya mau mau beramalan, diragukan itu. Seolah di akhirat tidak disiapkan oleh Allah pahala dan sebagainya. Sampai-sampai dia sekitar sholat juga diganggu oleh dia kan, macam-macam itu kan. Untuk mencapai dan mendaki untuk khusyuk itu macam-macam diganggu. Ini perilaku syaitan. Memang dia dapat ya dispensasi dari Allah. Orang yang tidak bisa diganggu adalah orang yang soleh, artinya orang-orang yang betul komitmen dengan aturan-aturan Allah. Dia berikhtiar maksimal untuk betul itu. Yang kedua, jihad tentang beragam keinginan dan selera nafsu yang dibisikin oleh setan pada diri seorang. Nah, tadi kita agar ragu kalau ini terus mengubur-ubur rawa nafsu. Dalam konteks sederhana kita lihat katakanlah umpamanya kita melihat kalau laki-laki biasa lihat perempuan cantik. Nah, Islam membenarkan hanya sepintas kalau lihat sekali itu masih diampuni. Tapi kadang-kadang melotot ini kesempatan, kesempatan, kesempatan. Nah, itu digoda oleh setan kadang-kadang atau melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ini hak orang jelas. Ini hak kita. Kita ingin merekayasa agar mana hak orang itu di diambil oleh kita. Ini juga setan biasanya. Karena nafsu itu biasanya tidak puas, apalagi masalah dunia. Begitu juga perempuan kadang-kadang melihat seorang laki-laki ganteng, oleh sekali sepintas sudah ke depan yang paling ganteng adalah suami kita. Dan kita juga yang paling cantik adalah istri kita. Ada semacam komitmen kita masing-masing. Nah kalau sudah melenceng ini berarti sudah ada gangguan-gangguan setan dan begitulah seterusnya. Jihad pertama menghadirkan keyakinan. Sedangkan jihad kedua melahirkan kesabaran. Jadi ya upaya setan untuk mengganggu prinsip keyakinan kita ini kita harus kerja keras bahwa kalau itu hal yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kita tidak ada ragu sedikit pun yang terkait dengan masalah-masalah prinsip ajaran agama. Nah, ada kaitan dengan masalah rayuan tentang duniawi tadi itu, nah, kita harus sabar. Ini punya kerjaan setan. Kita harus segera kembali kepada kebenaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami kata Allah jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Telah para rasul sebagai pemimpin kita pada adanya wahyu-wahyu hadis-hadis sahih sebagai suatu yang hak yang sempat kita sebagai orang mukmin dan muslim ragu terhadapnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasi bahwa kepemimpinan dalam agama hanya dapat dicapai melalui kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menentang ragam keinginan nafsu dan selera yang merusak dan keyakinan menolak segala keraguan dan pandangan salah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Minimal ada empat jenjang. Pertama, ya dengan apa itu Islam dengan hati ya hati lisan harta dan jiwa ya. jihad menghadapi orang kafir lebih dominan menggunakan tangan atau fisik di sini fisik kekuatan ya kalau kita lihat perjalanan agama Islam fase pertama karena terus di rongrong diserang dan sebagainya di sana Rasul menguasai Madinah sebagai pemimpin jadi orang-orang kufar Mekah terus melakukan rekayasa untuk menghancurkan ya, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Rasul. Nah, Rasul juga memahami strategi mereka dan sebagainya kemudian mengumpulkan kekuatan membina ya kekuatan untuk menghadapi mereka. Dan Rasul betul-betul sungguh-sungguh membina para sahabat untuk siap membela tanah air, membela keimanannya, keyakinannya dan sebagainya. Nah, di saat mereka menyerang, ya kita tidak boleh diam. Ya. Sama halnya dengan orang-orang tua kita dulu berhadapan dengan Belanda demi untuk kita sebagai anak cucu mereka. Kalau telah kita tidak merdeka, kita nggak bisa bayangkan. Ya. Kita mungkin tidak bisa seperti ini. Ya. Tapi dengan ya orientasi orang tua kita jauh ke depan, biarlah mereka menjadi tulang belulang demi untuk anaknya, demi untuk masa depan akidah, demi untuk Islam dan sebagainya. Itu seperti itu gambarannya. Jadi tidak ada istilahnya kamus takut ya akan kematian karena jelas berjuang sampai titik darah terakhir demi untuk kebaikan ya, demi untuk kebenaran ya, demi untuk ya masa depan akidah dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh orang tua kita dulu melawan Belanda, Jepang dan sebagainya itu termasuk syahid. Jadi tidak sembarangan perang itu. Setelah itu ya damai kita lihat sekarang ini di saat umat Islam pada posisi mayoritas dominan di negeri ini. Kita lihat teman-teman kita ya sebangsa, mereka aman hidup. Ya, mereka bisa menikmati, bahkan mereka lebih dari kita dalam konteks ekonomi bahkan. Karena masalah ekonomi terkait dengan skill, terkait dengan jiwa ya, jiwa wira swasta ya. Kalau kita lihat tataran internasional sekarang ini kekuatan Eropa Singapura, Korea, Jepang kita lihat semacam ini. Kalau kita lihat persentase masyarakat dengan kesiapan mereka membina masyarakat berjiwa, ya wira, wira usaha, wira swasta itu antara Singapura dan Amerika itu antara 13 sampai 18 persen perbandingan dengan masyarakatnya. Sementara kita baru 0,18 persen. Padahal SDA kita terbanyak di dunia ini. Kenapa orang lain menikmatinya? Itu tadi. Akibat kita mengabaikan membina jiwa-jiwa entrepreneurship kepada masyarakat kita. Nah ke depan kalau kita mau selamat, mau menguasai ekonomi kita sendiri, jiwa-jiwa ini harus kita bina, harus kita tumbuh kembangkan. Setiap lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan harus mengarahkan ke sana sehingga potensi negeri kita ini kita yang menguasai, kita yang ya mendesainnya, kita yang eh, ya istilahnya mengembangkan dan sebagainya. Jangan orang lain karena orang-orang lain itu mereka sudah siap untuk ya mengibuli kita karena mereka memiliki skill untuk itu. Baru ini saya mengikuti uh, eh, studium general oleh Ciputra. Dia beri gambaran bagaimana. Dia berharap tahun 2020-an itu kita sudah memiliki minimal 4 juta ya generasi yang memiliki jiwa jiwa wirausaha. Kalau tidak kita akan terus ya merana karena kesiapan e, negara menampung tenaga kerja dari alumni perguruan tinggi hanya sekitar 2 juta per tahun sementara e, produk perguruan tinggi itu sekitar 4 juta per tahun artinya 50-50 50% yang bisa tertampung artinya 50% 2 juta per tahun nganggur serjana nganggur di Jogja sekarang itu nganggur dari 10 ojek 3 diantaranya adalah serjana nah ini ini gambarannya karena kaitannya dengan masalah dunia ini ada sunatullahnya harus kita kuasai. Allah sudah bentangkan nah, ini loh bangsa Indonesia sumber daya alamnya disiapkan. Apakah minyak, batu bara, emas, perak, biji besi dan sebagainya. Tinggal kita menguasai teknologi dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini eh, kaitan dengan eh, jihad lawan orang kafir dan munafik tadi. Kemudian yang keempat jihad melawan pelaku kezaliman, kemungkaran, bid'ah dan sejenisnya. Di sini minimal ada tiga jenjang yang harus kita kuasai. Pertama dengan tangan ya. Dengan tangan artinya melalui kekuasaan dan wewenang. Kan terkalah dia sebagai camat umpamanya, bagaimana dengan wewenang dan kekuasaan itu mengamankan dan menyelamatkan rakyat yang ada di kecamatan yang dia pimpin. Jangan ada istilahnya itu hal-hal yang terkait dengan film-film, CP-CP, VCD-VCD dan sebagainya yang mengarah kepada ya pura-pura, tawuran, ya kaitan dengan masalah seks bebas dan sebagainya. sebagainya. Tapi diarahkan bagaimana masyarakat itu ya serius bekerja, betul-betul mampu menggunakan detik kehidupan itu untuk masa depan, untuk ilmu, meningkatkan skill eh, dan seterusnya. seterusnya. Nah, ini harus ada karena dia punya wewenang untuk mengatur, membuat aturan-aturan. Dalam konteks negara juga begitu. Ya. Hancurnya moral masyarakat kita sekarang ini itu barangkali kurangnya pengawasan, kurangnya kesiapan ya pimpinan-pimpinan kita untuk membuat aturan-aturan sehingga setan itu merajalela bergabung dengan orang yang senang untuk ya melakukan itu semua. Imbasnya sekarang seperti ini kita harap. Sudah sampai ke rumah kita, film-film yang tidak benar, perilaku yang tidak benar, tawuran di mana-mana. Kelompok-kelompok A, B dan C sekarang sudah mulai tawuran antara geng-geng antara RT, RW antara kampus ini kan mengerikan. Nah ini memerlukan ya kekuatan. Kekuatan dokter ini adalah penguasa yang punya wewenang. Nah kita juga di rumah, kita sebagai ya pimpinan ya di rumah harus wewenang dan kekuasaan kita sebagai ayah mampu mendesain Kan suasana rumah itu suasana santun, suasana kasih sayang, suasana beribadah, suasana mencari ilmu, menambah ilmu. Bagaimana kita mendesain? Kita punya power di rumah. Ini paling kecil, unit terkecil suatu masyarakat adalah rumah. Kita sebagai ayah, sebagai ibu bagaimana mendesain? Anak kita itu harus jelas kijulnya. Sekolah juga begitu, sebagai power yang ter menentukan adalah kepala sekolah bersama guru. Bagaimana mengatur agar suasana kampus, suasana sekolah itu ya baik, suasana betul-betul ya suasana baik, suasana kerja kerja keras, kerjasama dan sebagainya. Yang kedua melalui hujah lisan kesiapan kita untuk beradu argumentasi terhadap mereka-mereka yang selalu melakukan kezoliman, kemungkaran, melakukan bid'ah, bidang macam-macam sekarang banyak sekali. Ini merupakan tugas kita bersama untuk meluruskan. Kemudian kita harus mampu mengangkat argumentasi kita itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena dasar inilah yang paling paling kuat, paling valid untuk meyakinkan seseorang. Kemudian menundukkannya untuk mempelajari dan mengambil hidayah dan Islam sebagai satu-satunya perumahan untuk bisa mengantar manusia itu menuju bahagia dunia dan akhirat. <clears throat> Nah, di sini diungkapkan dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bil qalbi wa dzalika adhaful iman. Manakala kita melihat kemungkaran di mana saja di rumah, di lingkungan, di kantor dan sebagainya, nah, kita harus berupaya merubahnya ya, dengan apa dengan tangan kita kita kasih barangkali surat pimpinan kita dan sebagainya atau apa saja yang ya kita barangkali punya wewenang untuk itu. Kalau nggak sanggup dengan lisan kita dialog, panggil, katakan kalau ada tetangga kita nggak pasti anda melakukan ini ini ini kan nggak baik. Tahu nggak anda konsekuensi dari ini dan sebagainya. Jangan-jangan dia melakukan itu karena ketidaktahuannya. Nah sekarang diajarin ya ini jangan diteruskan lagi. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Artinya ada kesiapan kita untuk Membuat dia bertukar pikiran di Allah. Ini memerlukan ilmu, kita harus tahu juga ilmu mana yang baik mana tidak baik, mana yang disuruh mana yang dilarang sebagainya. Kalau tidak juga kemampuan kita ngomong nggak bisa, minimal dengan hati. Hati kita menentang, nggak cocok dengan nurani kita. Kita tantang itu semua. Itu paling tidak. Dan itu termasuk ya indikasi iman kita yang terlemah. Hadir syarat jihad ada sejumlah syarat jihad yang perlu kita miliki. Pertama, didasari oleh iman kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas, tawakal, ya. kemudian berharap, ya, dan cinta kepada Allah. Tidak kenal lelah siang malam, ya, pagi sore, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kita terus berupaya untuk melakukan itu semua. Innaladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu rahim. Kemudian keutamaan jihad. Sebentar lagi ya. Banyak sekali keutamaan jihad yang Allah hidangkan untuk kita di antaranya mengindikasikan seorang itu selalu mengharap rahmat Allah. Jadi kalau orang terus berupaya untuk berjuang ya, berarti dia ada indikasi ingin mengharap kasih sayang Allah, keampunan Allah dan seterusnya. Menghindari seorang itu dari salah satu sifat munafik. Karena kalau orang tidak mau berjuang, berjihad sesuai dengan kapasitas dia, itu ada indikasi seorang ini takut terperangkap dengan orang-orang munafik eh, atau sifat-sifat munafik. Yang ketiga, salah satu sarana mengantarkan seorang menempati posisi makhluk termulia di sisi Allah. Ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Salah satu sarana untuk mengantarkan kita kepada kelompok orang-orang soleh. Dia seolah seperti orang berpuasa di siang hari dan sholat malam, ya, di malam hari. Pahalanya gede. Jika diwafatkan yang bersangkutan akan dimasukkan ke surga. Nah, diwafatkan dalam suasana sejahtera, artinya aman, suasana salam sejahtera. Terhindar dari beraneka azab, ya. lebih dari dunia seisinya. Ini gambaran luar biasa. Ya. Wallahi li ayyubda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin Orang-orang yang terus berupaya memperbaiki masyarakatnya, lingkungan dan sebagainya dalam konteks berjuang ya dengan maksimal semata-mata karena Allah maka Allah sudah siapkan ya, ganjaran yang bersangkutan ya sangat luar biasa besarnya di sini gambarkan seperti Eh, onta merah. Onta merah itu suatu lambang harganya atau nilainya tinggi. <clears throat> Dan mengajak orang ke jalan Allah juga nilainya tertinggi menurut Al-Quran. Wa man ahsanu qawla mimman da'amilallah wa amila salihah wa qala inna muslimin. Siapa lagi orang yang termasuk termulia, ya, terpuji ya. ya. Dibandingkan dengan orang yang selalu mengajak orang lain itu ke jalan Allah dan beramal soleh kemudian dia mengakui saya adalah seorang muslim kemudian status hukum jihad secara umum ada dua ya pertama fardu ain yang kedua fardu kifayah termasuk kategori fardu ain yaitu jihad melawan hawa nafsu hawa nafsu setiap saat ada di diri kita soalnya di saat perang bahkan di saat Rasul telah selesai melaksanakan perang Badar. Rasul katakan kita berpulang dari perang atau pertempuran yang kecil akan menghadapi pertempuran yang sangat luar biasa. Kaget para sahabat karena sahabat sudah habis-habisan untuk berjuang kan membantu Rasul di medan juang. Kok masih ada lagi ya Rasulullah masih ada. Apa? Itulah berjuang, berperang, berjihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu siap saat terus mengerogoti kita, merayu kita dan sebagainya. Dan jihad yang masuk kategori fardu kifayah adalah jihad menghadapi orang kafir, orang munafik. Yakni dapat ini dilakukan oleh negara pemain negara kita diserang oleh ya negara-negara kafir ya. Pertama yang kafir adalah penguasa kita ya. Kemudian diperkuat oleh pasukan-pasukan militer dan sebagainya baru yang yang lain. Khadir rahimakumullah eh, demikian barangkali yang saya sampaikan ya, sebagian dari informasi yang bermasalah jihad menurut pandangan Islam. Allah malam masih ada waktu kalau memang ada pertanyaan kita diskusi sharing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.